Telah kita bahas bersama bahwasanya asyamu fi syara' siam secara syariat adalah at-ta'abbudu lillah jalla wa ala bil imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' المفطرات mufattirat min tulu'il fajri ila الشمس. syams. Orang dikatakan siam berpuasa ketika dia berniat beribadah kepada Allah Jalla wa dengan menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan siam seperti makan, minum, dari terbit fajar sadiq yakni waktu sholat subuh ila ghurubi syams sampai tenggelam matahari ini hakikatus siang secara zahir yakni orang yang seperti ini dikatakan orang yang berpuasa Tetapi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah yang dimaukan oleh syariat bukan hanya menahan diri dari al-aqlu wasyurbu wal jima' saja. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita juga untuk menahan diri dari ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Jadi seorang dikatakan ya, baik puasanya ketika secara lahiriah dia menahan dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa, juga dia menahan diri dari mata dari al-ma'asi, kemaksiatan. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal, wal Imam Abu Dawud Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan kaulazur, tidak meninggalkan kaulazur. Apa itu kaulazur? Kaulazur adalah semua ucapan yang menyimpang dari al-haq. Ucapan yang batil. Maka masuk di dalamnya semua ucapan-ucapan yang haram wal kadhib dusta wasab wasyatam mencela mencerca apalagi yang dicela dicerca adalah sahabat generasi yang terbaik yang secara khusus Nabi melarang mencela seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam la tasubbu ahadan min ashabi Jangan salah seorang di antara kalian mencela, mencerca seorang dari sahabatku. Barang siapa yang dia berpuasa namun tidak meninggalkan kaulazur, kaulazur ini. Semua ucapan-ucapan yang menyimpang dari al-haq, yakni ucapan yang batil, apakah itu kadib atau ucapan-ucapan yang muharram, termasuk juga as-sab was-syatm, ya, juga al-ghibah wan-namimah, Barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan qaulat zur. Wal amala bihi, yani wal amalu az amalu zur. Apa itu amalu zur? Kullu amalin haram, muharram. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang haram, yang menyimpang dari al-haq, juga melakukan perbuatan-perbuatan yang zur, muharram. Ya. Yeah seperti seperti al khianah wal ghish, penipuan ya. Mengambil harta orang tanpa hak, menyakiti manusia. Ya. Safakat dima ya. menumpahkan darah dan yang semisalnya. Ya. Taib. Wal jahla dan melakukan perbuatan kejahilan. Perbuatan-perbuatan yang tidak pantas sabah kedunguan ya, baik ucapan atau perbuatan yakni orang ini secara lahiriah menahan diri dari makan minum ya aljima dan pembatal-pembatal apa namanya yang lain ya. hati-hati sekali menjaga betul sampai perkara-perkara yang diperselisihkan dia tinggalkan ini hati-hati sekali ya. mungkin dia berpendapat bahwasanya hijamah tidak membatalkan tetapi karena ada yang berpendapat membatalkan, berhati-hati. Demikian juga mungkin dia termasuk yang berpendapat sengaja muntah tidak batal, tapi karena ada yang berpendapat batal, dia berhati-hati. Ya, ini semuanya dia hati-hati semuanya. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal ini. Akan tetapi dia seperti dikatakan oleh Nabi Ali alaihi wasallam, lam yada' qaulaz zur wal amala wal jahla puasa orang yang seperti ini falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu Taib. Maka sungguh Allah tidak ada hajat pada puasanya ini. Bukan berarti Allah memiliki hajat, ya, kebutuhan kepada puasanya orang-orang yang baik, tidak. Tetapi ini isyarah bahwasanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini ya mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala dari siap, Dia tidak mendapatkan pahala kecuali mada haus dan dahaga. Apalagi ketika perbuatan-perbuatan yang haram itu adalah asyirku billahi azza wa jal. Syirik kepada Allah jalla wa ala. Dan syirik itu bisa berupa ucapan, kaul, bisa berupa perbuatan, bisa berupa i'tiqad, keyakinan. Nah. Berpuasa tapi meninggalkan sholat lima waktu. Subhanallah. Berpuasa tetapi ya ucapannya ucapan yang yang kotor bahkan mungkin asyirku billahi azza wa jal. Doa kepada selain Allah jalla wa ala. Bernadar untuk selain Allah jalla wa ala ini lebih ya jelas menjadi sebab tidak diterimanya puasanya. Yakni ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya siam pengertiannya adalah tadi ya, menahan diri dari makan, minum dan seluruhnya dengan niat beribadah kepada Allah Jalla wa ala sejak terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh sampai tenggelam matahari. Tapi ini secara lahiriah kita berpuasa, tetapi lebih dari itu ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita juga meninggalkan ya apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, qaul zur wal amala bihi wal jahla. Agar ibadah siam kita ini secara lahiriah sah dan secara pahala juga mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik, sedikit e, menambah beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah kita sebutkan di atas, ya, karena ini mungkin e, juga sangat berkaitan erat. Ya. Di dalam pembahasan niat tadi, ya, di dalam pembahasan niat ya, yang merupakan salah satu rukun dari rukun asyam adalah berniat sebelum fajar. Ya, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Terkait dengan niat ini, meniatkan ibadah siam sebelum sholat fajar ini untuk puasa mada wajib. Untuk puasa wajib. Apakah itu saum Ramadan ya, atau saum nazar ya. Eh, puasa itu eh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti puasa kafaroh, ya. puasa nazar, termasuk juga saum Ramadan. Dan ada puasa yang sunnah seperti yaumul isnin wal khamis, ayyamul Biyub tanggal 13, 14, 15 atau yaum asyura ya atau saum sit min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Terkait dengan niat sebelum fajar ini untuk puasa wajib, saum wajib. Adapun saum sunnah ya. Maka boleh bagi seorang meniatkan walaupun sudah masuk waktu subuh. Kenapa dikhususkan liwurudi an-nas ala dzalik? Karena ada nas atau dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan ini pendapat yang yang rajih, yang kawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yaitu dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin, an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat Dakhala alayya an-nabiyyu alaihi salatu wassalam dzata yaumin. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke rumahku. Suatu hari kata Aisyah, Rasul alaihi salatu Aslam masuk ke rumahku. Faqal, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah bertanya, "Hal indakum syai'?" Apakah engkau memiliki sesuatu wahai Aisyah untuk dimakan? Qulna la. Tidak. Qal maka Nabi mengatakan fa inni idzan shaim. Kalau demikian saya berpuasa. Baik. Kalau demikian saya berpuasa. Wabillahi taufiq. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebelumnya tidak memiliki niat untuk berpuasa. Tetapi ketika beliau mendapatkan tidak ada ya, sesuatu di rumahnya, maka beliau berpuasa. Summa atana yauman akhar Kemudian suatu saat Nabi Ali alaihi wasallam datang di waktu yang lain. Fakulna kemudian Aisyah atau kami mengatakan uh dialana haisun. Ya Rasulullah kita baru saja mendapatkan hais. Hais yakni kurma yang di apa lembutkan dicampur dengan sampai eh, lembut nah, dicampur dengan apa namanya eh, eh, bahan yang lain sehingga menjadi kalau di Indonesia itu seperti bumbu pecel seperti itu ya hais ketika Nabi Ali Wasallam mendapatkan kabar bahwasanya baru saja mendapatkan hadiah dan Nabi menerima hadiah. Uh, dia lana, aisun. Kita baru mendapatkan hadiah. Dan kalau hadiah halal bagi Nabi Ali Wasallam. Maka Nabi mengatakan, hari arinihi, coba mana? Tunjukkan, mana haisnya? Falakod asbah tu iman. Pagi ini saya sebenarnya sudah berpuasa. Pagi ini sebenarnya saya sudah berpuasa, fa'akala. Kemudian Nabi membatalkannya. Wabillahi taufiq. Dua kejadian yang berbeda. Yang pertama datang dalam keadaan belum berniat berpuasa, kemudian tidak ada apa-apa, Nabi kemudian meniatkan siam pada hari itu. Namun kejadian yang kedua, Nabi Ali Sulatu Wasallam dalam keadaan siam, kemudian setelah itu mendapatkan ada hadiah berupa makanan hais, maka Nabi Ali Sulatu Wasallam memakannya. Dari hadis ini, wabillahi taufiq, nah, ya. diambil satu faedah ya, bahwasanya ya. untuk siam sunnah tatawu ya, boleh bagi seseorang untuk meniatkannya ba'dal fajr. Ba'dal fajr. Ya. Jadi hadis ini dalil bahwasanya siam tatawu tidak diharuskan tabiyyatun niyah tidak diharuskan ya, berniat di waktu malam. Ya. Boleh bagi dia untuk meniatkan di awal hari yang di di di ba'da yani ba'da dukhul waktu e, eh, subuh. Wabillahi taufik. Ini pendapat jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama. Dan dari hadis ini juga ada dalil ya bahwasanya seorang yang melakukan siam tatawu boleh bagi dia untuk membatalkan siam di tengah apa, perjalanannya. Ya. Wallahu taala alam wisawab. Ini barangkali tambahan yang perlu kita ingatkan terkait dengan rukun yang pertama yaitu apa? niat. Dan di antara hikmahnya barangkali wallahu alamu bisawab dorongan untuk seorang memperbanyak siam tatawu mudah. Ya, jadi bisa jadi seorang berniat puasa tatawu ya, muncul niatan itu, keinginan itu, ya di tengah-tengah eh, apa namanya perjalanan dia eh, mungkin jam pagi atau mungkin siang ya belum makan dengan syarat belum makan ya dengan syarat belum makan wallahu taala alam kemudian tambahan yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini ya. terkait dengan rukun yang ketiga yaitu apa tadi al waqt waktu menahan diri. Ya, waktu menahan diri yakni dari tulu'il fajri ya, terbitnya fajar sampai huruf asyams. Di sini ada sebuah permasalahan yang ya, dihadapi saat ini. Ya. Dan sebenarnya memungkinkan terjadi pada zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam, namun ya, di zaman ini jelas lebih tampak kejadiannya yaitu keadaan perbedaan negara yang berbeda jamnya. Ketika seorang naik pesawat. Ketika seorang naik apa? Pesawat. Misalnya dari Indonesia dan Saudi, ya ini memiliki perbedaan waktu yang cukup panjang. 4 jam. Ya. Indonesia ini sebelah timur, berarti lebih dulu atau terlambat? Lebih dulu ya. Jadi 4 jam lebih dulu. Jadi kalau Saudi jam 00, sekarang Indonesia jam 4 pagi. Wabillahi taufik. Taib. Perjalanan pesawat 8 jam dari kota atau dari Jeddah ke Jakarta, kurang lebih 8 jam. Seorang dalam keadaan berpuasa di Jeddah, ya. atau dari Madinah naik pesawat, ya. Nah, eh, berangkat dari apa namanya? Dari eh, Eh, Saudi misalnya jam taib 10 siang misalnya. Jam 10 siang. Nah. Taib. Atau mungkin jam 8 siang, taib. 8 pagi. Jam 8 misalnya. Taib. Kalau dihitung 8 jam, jam berapa sampai ke Indonesia? Dari jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya. Jam 4 waktu apa? Waktu Madinah. Karena berangkat dari jam 8 tadi. Jam 4 waktu Madinah. Tetapi ketika turun di Jakarta sudah jam berapa? Tambah 4. 5, 6, 7, 8. Jam 8 nih. Ya. Sudah jam 8. Malam sudah. Sudah waktunya apa? Berbuka. Bahkan di pesawat ini sudah masuk waktu apa? Maghrib. Soal. Iya. Baik. Taib. Seorang berbuka itu patokannya adalah dari tempat dia berangkat atau tempat dia sampai. Nah ini bisa dipahami? Ya. Kalau dia berpendapat, yakni kalau dia bersikukuh untuk apa namanya berbuka sesuai dengan tempat dia memulai puasa sampai di Jakarta jam 8. Ayo buka. Sudah malam undak. Nah, Saudi sekarang baru jam 4. Belum saatnya buka. Saya mulai puasa dari Saudi. Maka bukanya adalah buka jam Saudi. Nah, seperti itu. Atau bagaimana? Baik, ini sesuatu yang eh, terjadi. Sebaliknya kalau dari Indonesia ke sana, ya. ya di sana masih sore. Wah, saya sekarang buka puasa. Lo kok bisa buka puasa? Belum tenggelam matahari. Saya berangkat dari Indonesia. Sekarang saya Indonesia sudah apa? Buka. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah seorang berbuka puasa ya, seperti apa yang telah kita sebutkan. Min tulu il fajri ila mada guru bisyams. Dari tulu il fajr, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Yani sekarang lahiriahnya sudah tenggelam, sudah. Ya. Sudah tenggelam. Ya. Bahkan sebelum mendarat ke Jakarta sudah ya, sudah ada tanda masuk waktu sholat maghrib. Mungkin baru sampai mana. Nah, sudah masuk waktu sholat maghrib. Maka dia berbuka di atas pesawat. Ya. Berbuka di atas pesawat ketika sudah masuk waktu maghrib. Ya. Sebaliknya juga seorang dari sini ke sana dari sini ke sana. Ya. Di sana belum berbuka puasa, tetapi menurut hitungan jam ketika dia mengawali perjalanan di Indonesia sudah berbuka. Tetap dia mengikuti ya, puasanya orang yang dia singgah di situ. Ya. Secara lahiriah, zahirnya sudah tenggelam atau belum tenggelam. Wallahu taala alam bisawab. Ini bukan hanya masalah puasa, tetapi juga sholat, haji, Ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan apa? Waktu. Ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan waktu. Ya, wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Waktu zuhur eh, di sana ya kita mengikuti waktu zuhur di tempat kita apa? Singgah. Ya. Waktu asar di sana ya kita mengikuti waktu asar ya kita singgah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanallah. Ini yang terkait dengan masalah apa? Waktu. Waktu imsak. Waktu imsak. Ya. Ma'asrul ikhwah rahiman rahimakumullah, di sini kita teringat sebuah kejadian yang akan terjadi dan belum terjadi. Ya. Yang semakin menunjukkan bahwasanya Islam ini yang menjelaskan segala sesuatu. Yaitu kejadian ketika ayamu Dajjal. Hari-hari apa? Dajjal. Ketika Dajjal itu keluar, ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengabarkan bahwasanya Dajjal keluar ke muka bumi ini arbauna yauman puluh hari. Hari yang pertama seperti sana, yaum kasana. Satu hari yang pertama seperti satu tahun. yakni siangnya panjang sudah. Siangnya panjang. Siang panjang sekali. Seperti umur berapa? satu tahun. Hari berikutnya kasyahr seperti satu bulan. Hari berikutnya kal usbu seperti satu minggu. Hari berikutnya ka'iyamikum seperti hari-hari kalian biasa 24 jam. Ya. ya. Jadi hari yang pertama itu seperti 300 sekian hari. 300 berapa hari? Eh, Samsiah itu kalau 365. Komariah berapa? kurangnya sebelas, Ya. Yani seperti satu tahun. Begitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala mendengar ya, mendengar ada hari yang demikian panjang, maka langsung spontan mereka bertanya kepada Nabi Ali salatu wasallam, "Ya Rasulullah, di hari yang ketika itu berumur satu tahun, apakah cukup bagi kita sholat lima kali dalam sehari itu yang berumur satu tahun?" Naam. Wabillahi taufik. Wallahu alam bagaimana kejadiannya ketika itu Apakah matahari berhenti lama? Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Ya. Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, tidak, tidak cukup. Tetapi perkirakanlah. Hitunglah dengan perkiraan kalian. Karena hari sebelumnya adalah hari yang normal. Begitu Dajjal keluar, hari pertama keluarnya Dajjal sudah tidak normal lagi berumur satu apa? Tahun. Maka perkirakanlah, hitunglah seperti ya, keadaan normal. Ya. Salat subuh. Salat subuh setelah itu kira-kira 6 jam berikutnya salat apa? Ya. Zuhur. Ya. Masih terang. Masih di pagi hari itu. Dan tiga jam lagi salat ya, asar. Tiga jam lagi salat maghrib. Satu jam lagi salat isya. Baik kurang lebih 10 jam lagi sholat subuh. Terus seperti itu. Nah, diperkirakan terus. Dalam keadaan hari sangat terang. Hari terang. Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Terus seperti itu dalam keadaan matahari ya, dan hari terang ketika itu. Nah, wabillahi itu Ma'asyiral wa rahiman rahimakumullah. Ini diantara perkara yang akan terjadi. Dan ternyata ya, hadis ini memberikan faedah bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan orang-orang yang tinggal di kutub. Ya. Daerah kutub atau mungkin sedang berada di sana. Ya. Ada di daerah kutub yang ya tidak pernah mengalami apa? siang. Siangnya ya sebentar saja. Matahari terbit langsung tenggelam. Ya. Terbit langsung tenggelam. Nah, baik puasanya cepat sekali ya. ya. Wah. Sahur langsung buka. Sahur langsung buka ya kan. Seperti itu ya kan. Ya puasanya juga sholatnya juga demikian kan. Ya. Sholatnya bagaimana ini? Ya, ya. Subuh belum selesai sudah apa? Masuk sholat isya. Nah, ya. ya. Saking cepatnya ini. Nah, ini sepertinya di daerah-daerah tertentu ada yang waktu apa namanya. Nah, walaupun mungkin orang tinggal di situ eh, mungkin tidak tinggal ya, tetapi bisa jadi ada orang sedang berada di sana. Ya, mungkin. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama ya, terkait dengan masalah ini. Ya. Ya, maka ketika kita mendapatkan misalnya ada daerah yang di situ hampir semuanya malam, maka di dalam kita sholat pun juga ya, demikian. Ya, melihat daerah yang paling dekat yang normal, Allahu a'lam menyesuaikan dengan daerah yang normal yang ya, dekat dengannya. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini beberapa pembahasan yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan arkan rukun-rukun puasa. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menjaga rukun-rukun ini. Niatnya, kemudian juga menjaga diri dari segala mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan siam. Ya. Baik yang itu disepakati atau diikhtilafkan, seorang berhati-hati. Ya Taib. Dan juga seorang menjaga waktu. Ya, untuk dia ber, berpuasa betul-betul waktu ya. Tanpa ifrat wala tafrid. Ya. Tanpa ifrat, tanpa tafrid. Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ya. Ada yang hulu, hulu seperti tadi. Waktu masih boleh makan apa? Sudah dihentikan. Waktu seharusnya sudah buka puasa, dilanjutkan sampai matahari eh, sampai bintang terbit seperti orang-orang Syiah. Ya. Atau mungkin ada juga yang ya sebenarnya eh, sebenarnya biasa bukan orang Syiah tapi memang menambah. Saya kurang mantep kalau langsung buka puasa. Saya tambah 15 menit sampai betul-betul matahari ini tidak kelihatan, gelap semuanya. Ya. Ini hulu. Ada yang meremehkan, ada yang meremehkan. Barangkali wallahu alam di daerah antum ya saya ingat dulu waktu kita kecil, ya. Kalau hari terakhir bulan Ramadan sudah terdengar beduk, ya, itu sudah boleh apa? Makan. Betul, Pak? Pernah dengar ini? Iya. Iya. Jadi kalau sudah sudah ada dengar suara beduk tanggal terakhir bulan Ramadan sudah beduk, duhur sudah beduk. Makan sudah namanya. Duh kok makan? Sudah boleh, sudah beduk. Beduknya juga tidak ada tuntunan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Dan setelah itu dia membatalkan puasanya dengan dalil bahwasanya ini sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, ini wajib bagi kita untuk menjaga puasa kita ya, dari sisi waktu. Waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di samping kita memperhatikan kewajiban-kewajibannya atau rukun-rukunnya, maka agar kita berpuasa dengan baik dan semakin indah puasa kita, dan juga diridhoi oleh Allah Jalla wa ala, maka kita berusaha untuk ya melakukan sunnah-sunnah saum dan adab-adabnya. Sunanus saum wa adabuhu. Ya. Sunnah-sunnah. Bagaimana salat ada rukun-rukunnya, ya. Ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Ibadah haji juga demikian, umrah juga demikian, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Ya, setelah kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan karena ini merupakan rukun wajibat dan kewajiban maka juga kita harus berpikir untuk menyempurnakan ibadah kita bi fi'li al mustahabbat dengan melakukan perkara-perkara yang mustahabbat atau masnunat perkara-perkara yang sunnah di antaranya ma'asrul ikhwah rahimahullah termasuk yang disunnahkan di dalam kita berpuasa wa min adabu siyam adalah kita bersemangat untuk ya sahur untuk ya makan sahur, makan sahur. As-sahur dengan fathah sin, sahur. Bisa dengan dommah suhur. Apa bedanya sahur dengan suhur? Apa Mas? Hah? Senyum sebetulnya? Seperti wadu dengan mana? wudu Kalau wadu adalah airnya. wadu itu airnya air untuk berwudu. Adapun wudu dengan tomah adalah perbuatannya. Sahur adalah makanannya yang dimakan. Adapun suhur adalah perbuatan makan di waktu sahar. Perbuatan makan di waktu sahar. Ya, makan sahur. Ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Nabi alaihi Wasallam. Nabi alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokah. Ya. Dan memang di dalam makan sahur ini keberkahan yang sangat banyak dari Allah Jalla wa'ala. al barokah maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang diperoleh ketika seorang bangun untuk makan sahur, yang pertama di antaranya, ya, dia mendapatkan waktu yang mustajab. Mendapatkan waktu yang mustajab. Yaitu as-sulusul lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Waktu nuzul al-ilahi. Waktu turunnya Allah Jalla wa'ala ila sama'id dunia. Ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia Allah Jalla wa ala Rabb kita turun ke langit dunia. Yani kita mengimani demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nu'minu bihi tanpa kita kemudian menyerupakan nuzulnya Allah, turunnya Allah dengan nuzulul makhluk. Karena Allah Jalla wa ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Jalla wa ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad tidak ada yang serupa, sebanding, sama dengan siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita mengimani Allah memiliki sifat ini. Yanzilu Rabbuna. Rasul yang mengatakan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Di saat itu Allah mengatakan, Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang minta kepada Aku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfiruli fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan beri ampunan. Waktu yang sangat mulia. Waktu yang sangat mustajab. Minta apa saja kepada Allah Jalla wa'ala diberi. Meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas dosa diampuni. Ini waktu yang mustajab. Dan ini diantara keberkahan ketika seorang bangun untuk apa? makan sahur. Keberkahan berikutnya, kebaikan berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, menjadikan siam yang kita lakukan ini ya, lebih ringan. Taib ringan. Ini termasuk bentuk kemudahan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Bangun, makan, subhanallah, seperti tidak orang, seperti orang tidak berpuasa saja, biasa. Ya. Taib makan korma, Tiga butir saja sudah luar biasa, terasa pengaruhnya. Ya. Coba kalau tidak sahur namanya. Ya. Lemes lebih daripada apa? Ya, sebelumnya bukan hanya masalah lemes tidaknya, kita kehilangan keberkahan. saharu fa inna fis sahuri barakah. Keberkahan berikutnya adalah ittiba'u sunnatin Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bentuk kebaikan karena dengan kita sahur berarti mengikuti Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ya. Bahkan sampai Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan saking pentingnya sahur, saking besarnya makna sahur, Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan sahurlah kalian walau seteguk air, walau seteguk air. Ya. Jadi sampai Nabi menekankan seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan ketika seorang mengharamkan orang untuk makan 10 menit sebelum ada subuh itu masih bisa minum walau seteguk. Nabi mengatakan walau seteguk air. Ya. Kemudian karena mendengar imsak, wah, tidak boleh nih haram. Nah, ya. Baik. Padahal masih boleh. Ya. Bukan hanya seteguk kalau 10 apa menit. Ya. Saya sebutkan tadi, nah, satu piring masih bisa. Nah, ya. Baik. Antum jangan bersedih. Ya, kalau sahur ya kan masih ada kesempatan satu piring. Ya. Sahur juga sama. Nah, baik. Ya. Keberkahan yang lain, kebaikan yang lain yang keberapa? Keempat yaitu tahakkukun niyah. Terwujudnya niat. Jadi sudah dipastikan seorang bangun di waktu itu tentu niat. Ya, mana mungkin orang bangun ketika itu tidak ada niat untuk berpuasa. Pasti pikirannya puasa besok. Iya. Wabillahi taufiq. Belum lagi keberkahan yang lain dengan duduk bersama dengan keluarga, ya apalagi para pekerja yang biasa tidak jarang ketemu. Ini bulan Ramadan ini kesempatan untuk apa namanya? ya mengharmoniskan keluarga. Ya. Anak, istri, suami, ya. Ya. Tayyib. Kumpul, makan bersama, satu nampan, ya. Sambil apa namanya? yakni melaksanakan ibadah bersama. Ya, apa ini bukan sebuah keindahan? Apa ini bukan sebuah keberkahan? Ya, di situ mungkin akan muncul sekian banyak kebaikan yang yang kita tidak bisa membayangkan. Cukuplah ketika Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barokah. Cukuplah dengan kalimat ini menunjukkan kebaikannya sangat banyak. Karena al barokah maknanya adalah al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Itu sebagian yang kita ketahui. Dan yang lain demikian banyak yang kita tidak tahu. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Taib. Yang keenam barangkali ada hadis nas. Kata Amr ibn al-As, Nabi alaihi wasallam mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Ini keutamaan dan barokah yang ke-6 yaitu sebagai pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Kata Nabi alaihi salatu ya. Faslu ma Yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah akhlatus sahur, makan sahur. Ahlul kitab tidak ada itu. Ya. Bahkan dulu di awal Islam, di awal syariat puasa diturunkan, itu tidak ada sahur memang. Jadi hanya buka puasa, kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi. Iya. Kalau sudah tidur, ba'dal isya, sudah, tidak ada lagi makan. Walaupun bangun di tengah malam, tidak boleh makan. Jadi orang berpuasa, ya, puasa, begitu maghrib, makan, buka. Kalau dia masih melek, masih bisa makan. Begitu tidur, sudah, selesai. Kesempatan untuk apa? Makan. Jadi seorang bisa berpuasa berapa jam itu? Berapa jam? 20 tiga. Bisa paling banyak seperti itu. Yakni maghrib jam 6, ya, buka jam 7, isya tidur. Berarti berapa jam? 23 jam. Bahkan bisa lebih dari itu. Bisa berpuasa selama 40 jam. Seperti kejadian yang menimpa seorang sahabat. Tapi ya. datang waktu buka puasa, ya di rumah tidak ada apa-apa. Mana bukanya? Ya, istrinya tidak ada belum. Saya siapkan Akhirnya sang istri pergi menyiapkan makanan. Begitu sudah siap datang suaminya sudah apa? Tidur. Ya subhanallah. Kehilangan kesempatan. Sudah akhirnya tidak buka. Dilanjutkan sampai besoknya. Dan dia adalah seorang pekerja. Ketika dia bekerja pingsan. Ya, maka turunlah firman Allah Jalla wa ala, ya, yang membolehkan kita untuk makan, minum di waktu malam, ya, sampai ya tampak apa namanya benang perbedaan benang putih dan benang merah, benang hitam dari waktu fajar. Ya, itu sebab turunnya adalah kisah ini. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan kemudahan dari Allah Jalla wa ala. Ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah dan sebaik-baik ya, makanan untuk sahur adalah tamr, adalah tamr sebagaimana dalam riwayat uh, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah wa Ibnu Hibban Nabi mengatakan dari hadis Abu Hurairah, "Ni'ma sahurul mukmin nah nikmat sahurul mukmin at-tamr sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamr kurma ya. baik Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi keberkahannya sangat banyak. Ya, termasuk keberkahan sahur adalah sodako, sodako di waktu itu. Apa yang kita berikan kepada istri kita, sodako. Apa yang diberikan kepada anak kita, sodako. Dan ini adalah Eh, keberkahan yang sangat banyak. Kemudian di antara sunnah sunnah puasa adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur, mengakhirkan sahur. Ya. Nah, kita jadi ingat masa lalu kecil ketika kita juga belum banyak mengerti hadis. Jam satu sudah bangun ya atau tidak? Nah, jam satu bangun ya kan makan ya. seagak jam luruh tidur lagi. Mulai puasa jam berapa? dua ya, ya. bangun subuh nah. ya. Ya. ya. belum mulai puasa tapi sudah berhenti tidak makan lagi ya. yang disunahkan adalah takhirus takhirus sahur nah wabillahi taufik Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara sunnah-sunnah puasa wa adabu asyam adalah takjilul iftar, menyegerakan puasa. Ya, menyegerakan puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim. Fa an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitra. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan la yazalun nas bi khair. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Kaum muslimin senantiasa dalam keadaan baik. Ma'ajjalul fitra selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Ya, selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Coba perhatikan betapa besarnya ittiba sunnatin Nabi alaihi salatu wasallam. Betapa besar akibat dan faedahnya. Menyegerakan buka puasa ini kan perkara yang ya makan menyegerakan buka puasa. Tetapi keberkahan kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan la yazalun nas bi khair. Kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan. Yani menjadi sebab kebaikan umat. Menjadi sebab kebaikan kaum muslimin adalah melaksanakan sunnah ini yang sepertinya sederhana tetapi semuanya perkara yang agung karena dari Allah Jalla wa'ala karena ini datang dari Nabi alaihi salatu syariat Islam ya ma'ajjalul fitrah selama mereka mengakhirkan apa bukan mengakhirkan menyegerakan saya bilang apa tadi mengakhirkan menyegerakan puasa buka puasa menyegerakan buka puasa Baik, saya ulangi. Barangkali nah, salah tadi. La yazalun nas bi khair. Akan senantiasa kaum muslimin dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan iftar, menyegerakan mana? Buka puasa. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Di antara yang disunahkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah ketika berbuka ya berbuka dengan tamer kalau ada rutab korma yang masih basah itu rutab kalau tidak ada dengan tamer ini korma itu yang biasa sampai tempat kita yang ya. kalau tidak ada maka Nabi Alaihi Wasallam ya, meminum beberapa teguk air. Ya. Wabillahi taufiq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasa hasawat minal ma. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidzi dan di dihasankan eh, atau disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah di dalam kitab Al Irwa Al Irwaul Ghalil Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara sunnahnya, kebiasaan beliau, yuftiru beliau iftar berbuka ala rutobat. Berbuka ya dengan rutobat, rutob. Kurma-kurma yang masih ya, basah mengandung air. Ya. Kalau tidak ada rutobat, ya, fa'ilam takun rutobat fa'ala tamarot. Maka beliau makan kurma yang yang sudah kering dan dan yang sampai kepada kita di negeri ini adalah tamar. Ya, itu dimakan oleh Nabi Ali salatu Fa'ilam ya. takun hasa hasawat minal ma' Jika tidak, tidak dijumpai maka Nabi alaihi wasallam yang memulai dengan minum air. Kemudian beliau sholat. ya. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Ma'asirul ikhwah rahimah rahimakumullah dan di dalam kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi ini yang menunjukkan keutamaan ini, tamar, rutubat Karena memang subhanallah secara apa namanya kesehatan pun juga mudah diterima, dicerna oleh apa? eh, eh, pencernaan yang kita baru saja menunaikan ibadah siang. Ya. Dan mungkin jangan dibiasakan tuh kita, ya, walaupun boleh, bukan sesuatu yang haram. Makan langsung apa? Ya, kenyang ya, seperti anak-anak kan mendekati buka puasa sudah kumpul semua, apem ya, dua, nah, kemudian apa lagi namanya? Sudah dikumpulkan semuanya, habis itu makan semuanya. Ya, ini juga mungkin Ya, perut terasa sakit, berat ya. Untuk nanti qiyamul lail juga mungkin apa? yuskil berat. Ya. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ali alaihi wasallam. Beliau ya memulai dengan sesuatu yang sedikit. Ya, rutobat. Ya, kalau tidak ada tamarat, kalau tidak ada beliau minum. Ya. Kemudian beliau salat. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disunahkan juga oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah ya, berdoa indal iftar, ya. indal iftar tentunya basmalah ya. dan juga ya, berdoa seperti dalam hadis Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW ida aftara qala dhahaba dhama al uruq wa al ajru insyaallah dhahaba dhama'u al uruq wa al ajru insyaallah telah hilang rasa dahaga, telah basah nah, urat-urat dan nah, ya, dan telah tetap pahala di sisi Allah insya Allah Maasirul ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Termasuk juga yang diajarkan oleh Nabi Ali alaihi wasallam bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia berpuasa kemudian diajak oleh orang untuk berkelahi, dicela, dicerca, ya. Adalah kita ya e, tidak melayaninya. Dan kita mengatakan mada ini soim. Betul-betul kita ucapkan ini soim. Ya. Ini soim. Saya sedang berpuasa. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, e, di dalam hadis e, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib. Jika kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal Fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Fa in syatamahu ahadun ketika ada seorang yang mencela kita, mencerca kita, ya, au qatalahu atau mengajak kita bertengkar, berkelahi, falyakul hendaknya kita mengatakan inni shaim. Inni shaim. Saya sedang berpuasa. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat apa namanya e, masuk ke dalam hati seseorang ketika seorang mau mendengarkannya. Iya. Ketika ada seorang mengajak kita berkelahi, kemudian kita katakan ini so'im. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan kita lebih baik dari engkau satu. Ya. Yakni e, apa namanya e, juga ada maksud ya, untuk kita tidak apa namanya terpancing dengan apa yang di lakukan oleh saudara kita barangkali nah, yang sedang marah. Nah, ya, kita mengucapkan ini soim, ya, ini soim. Tidak pantas bagi saya untuk merusak puasa saya dengan kalimat-kalimat yang kasar dan kotor. Nah, Baik, wabillahi taufik. Ini beberapa sunan ya, yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan tentunya adab-adab berpuasa dan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini penting juga untuk kita ketahui dan insya Allah Taala Mungkin kita akan membahas pada eh, kesempatan lain, badal maghrib barangkali atau pada isya eh, terkait dengan apa namanya adab atau hal-hal yang dilakukan eh, ketika kita masuk di bulan Ramadan ya, agar bermakna ibadah yang kita lakukan dan Ramadan yang kita lalui wallahu alam <clears throat> Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Eh, dan sekali lagi kita memberikan dorongan kepada saya pribadi dan antum semuanya. Masih banyak hal yang harus kita pelajari. Seperti Tiamul lail. Ya. Kemudian juga apa namanya iktikaf dan yang semisalnya Lailatul Qadar ini semuanya perkara-perkara yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Maaf Ustadz, mau tanya. Saya pernah mendengar di zaman dahulu ada orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kok mendapatkan hadiah kurma? Jadi ya, kok bisa? melakukan hubungan suami istri kok malah dapat apa? Hadiah kurma. Apakah hadisnya sahih? Kalau zaman sekarang terjadi bagaimana Ustadz? Dan apa dikasih hadiah juga? <laughs> ya, ini mungkin seperti ini maksudnya. Ya. <laughs> Baik, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Nah, al-jima' fi nahari Ramadan, orang yang melakukan hubungan suami istri di nahar bulan Ramadan, dia telah melakukan kabirah, telah melakukan dosa besar, min kabairiz dzunub, dari dosa-dosa besar. Ya. Dan mendatangi istrinya ya, atau melakukan aljima jima fi nahari Ramadan ya. Ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Ya. Pembatal puasa yang paling berat karena memberikan beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama batal puasanya. Berarti dia hutang. Hutang apa? Puasa. Yang kedua, dia berdosa. Dan termasuk kabiroh termasuk dosa apa? Besar. Ya. Kemudian yang ketiga, dia harus membayar kafaroh tebusan tebusan atas dosa ini ini menunjukkan ini dosa besar karena ada eh, tebusannya kafarohnya dalilnya adalah hadis yang ditanyakan oleh asail oleh sang penanya ya oleh sang penanya hadis ini sahih diriwayatkan oleh al Imamul Bukhari rahimahullah dan al Imam Muslim bahwa hadisun sahih hadis sahih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun ketika kita sedang duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau inda Nabi alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqal kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Saya binasa. Nah, Nabi mendengar ucapan seperti ini balik bertanya, "Malak, ada apa engkau?" Yani Binasa apa? Qala waqtu ala imraati. Nah, saya mendatangi istriku ya Rasulullah wa ana shaim dalam keadaan saya berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Baik. Coba kita lihat hadis ini. Apakah seorang melakukan dosa mendapatkan hadiah? Tidak. Nah. Nabi Ali salatu wassalam, orang ini sudah tahu dia melakukan dosa besar. Makanya dia mengatakan halaktu. Saya binasa ya Rasulullah. Ya. Saya melakukan dosa ya Rasulullah. Ya. Dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga demikian membenarkan. Makanya Nabi langsung mengingatkan untuk membayar apa? Kafaroh. Nabi bertanya, hal tajidu rokobah. Nah, apakah kamu punya budak untuk dibebaskan? Ini kafaroh orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan. fina hari Ramadan. Ya. Taib, dia harus membebaskan apa? Budak. Bisa kita membebaskan budak sekarang. Kalaupun kaya, tidak ada budak yang kita bisa beli, kan demikian. Maka berpindah. Orang ini mengatakan, lah, tidak ya Rasulullah." Ternyata ini orang fakir, yang fakir sekali tidak punya apa-apa. Jangankan budak, yang lain saja tidak punya. Nabi mengatakan, "Fahal tastati antasuma syahrain mutatabi'ain." Apakah engkau bisa puasa dua bulan berturut-turut? Ya, satu hari saja tidak sabar tadi ya kan. Ya, kan? Ini dua bulan berturut-turut nah, ya, kan? ya. ya ini mungkin memang kondisinya tidak mampu, lemahnya, tubuhnya dan seterusnya. Dia mengatakan lah tidak ya Rasulullah. Dan Rasulullah memang menyetujui memang dia tidak mampu. lah tidak bisa ya Rasulullah. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah engkau punya makanan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin sebagai pengganti puasa berapa tadi? Dua bulan, 60 hari. Qala lah tidak ya Rasulullah. Tidak ada semua yang bisa dia. Ya. Fasakatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi wasallam diam. nama nahnu ala dalik ketika kita diam, Rasul diam, kita diam, ya. Taib utian Nabi alaihi salatu wasallam bi arok fi hadzamer. Tiba-tiba Nabi mendapatkan hadiah ini, diberi. Nah. Nabi yang mendapatkan hadiah. Ya. Nabi diberi itu Ya. Ya. Ini orang fakir, perlu bantuan. Ya. Dan Nabi itu orang yang sangat sayang kepada apa? umatnya. Jadi memberikan ini bukan sebagai hadiah atas perbuatan apa? Dosanya. Ya. Tapi diberikan karena kefakirannya. Diberi oleh Nabi Ali Salatu Wassalam. Jadi eh, ini potongan kisah dari hadis yang ditanyakan. Jadi dia tidak mendapatkan hadiah, tidak. Ya. Bila itu. Sama seperti sekarang misalnya ada seorang yang terjatuh kepada perbuatan itu. Barangkali saudara kita, adik kita, kakak kita, ternyata dia miskin sekali cerita kepada kita, Mas, saya seperti ini, seperti ini namanya. Ya. Antum tahu sendiri, tidak mungkin saya membebaskan budak. Ya. Kedua, antum tahu sendiri bagaimana saya tidak mungkin puasa dua bulan saya sakit-sakitan, bahkan dokter melarang saya puasa. Ya. Kok saya berpuasa dua bulan betul-betul mustahil. Saya mau memberikan makan 60 orang miskin, bagaimana mungkin mas? Ya. Ya. Sehari saja saya satu piring bertujuh. Ya kok memberikan makan misalnya akan mungkin bisa jadi nah, saya sebagai kakak kasihan nah. ya kasihan ya wis tak kayak iki nah, 2 juta ya baik saya memberikan dua juta ini apakah karena saya apa namanya ya memberikan apresiasi atas ya, dosanya kan tidak yakni saya ingin menolong dia bantu antum kasih ini orang pukor ya, ya. Ini ada lanjutan kisahnya. Ternyata ada yang lebih fakir dari dia. <laughs> Ala kulihal eh, jadi tadi kisahnya bukan kemudian dia mendapatkan hadiah karena mada? Karena perbuatan eh, dosanya. Wallahu a'lam. Astaghfirullah wa atubu Di awal disebutkan para ulama membagi niat menjadi dua. Satu niat untuk beramal, yang kedua niat untuk siapa amalan itu. Bagaimana menggabungkan kedua niat tersebut? Bagaimana menggabungkan kedua pembagiannya tersebut? Ya digabungkan saja. Ya. Bisa bersamaan. Ya. Apabila itu. Bisa bersamaan. Hanya saja ikhwan ada perbedaan antara dua ini. Tentunya berbeda. Coba antum perhatikan contoh yang lain. Contoh yang lain amalan kita kalau itu adalah ibadah mahdoh ya, harus ada niat seperti sholat misalnya atau wudhu atau mandi janabah ya, atau mandi janabah misal seorang junub jam 7 pagi jam 7 pagi apa junub ya, baru junub nah habis itu ah nanti ajalah mandinya lah nah, ya. duhur masih lama akhirnya dia pergi ke sawah Ya, sebelumnya dia deres naik ke atas, ya. Eh, 20 pohon dia naik, dia turuni, naik turun, kemeringet Habis itu setelah deres dia pergi kemana? Sawah mencangkul, kotor baju-bajunya. Pulang menjelang duhur jam setengah 12. Ya, pulang ke rumah, tiba-tiba langsung azan. Dia tidak ingat posisi dia dalam keadaan apa? Junub. Lupa, nasian Lupa. Maka dia pun mandi. Ya mandi biasa. Karena kotor, dia bersihkan. Karena panas, dia mandi biar apa? Dingin. Jadi mandinya itu adalah untuk mendinginkan badan dan untuk membersihkan apa? Tubuh dari kotoran. Itu saja. Sekarang saya tanya, dia punya niatan untuk mengangkat hadas atau tidak? Tidak. Dia tidak punya niatan untuk melakukan amalan al-ghuslu. Ya. Berarti dia belum mandi dengan mandi syar'i. Karena yang dimaksud dengan mandi syar'i adalah ya seorang menyampaikan air ke seluruh tubuh ya, termasuk kumur dan juga apa menghirup air biniyah dengan niat mengangkat apa hadas akbar tapi dia tidak punya niat itu sama sekali tidak ingat kalau dia juga apa junub sudah seger berangkat ke masjid ya, sholat duhur habis duhur pulang tidur bangun lagi sholat asar habis asar ya sholat maghrib sholat isya ketika isya tidur loh subuh tadi saya junub jam 7 namanya. Saya belum mandi namanya. Baik. Salat yang dilakukan sah atau tidak? Tidak sah. Salat duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Empat salawat ini dilakukan dalam keadaan dia memiliki hadas. Maka berlaku sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam, man atau la yakbalullahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawabba tidak Allah terima. Ya. Sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia mengangkat hadasnya, sampai dia berwudu. Maka kewajiban dia karena tidak ada niatul amal, niat niat untuk melakukan amalan. Ya, maka wajib bagi dia untuk mandi, kemudian setelah itu sholat duhur asar, maghrib, isya di waktu itu. duhur asar, maghrib, isya. Ini yang namanya niatul amal, niat melakukan amalan. Panjenengan mau sholat menentukan ini sholat witir atau sholat apa? Ya, ba'diyah. Ini sholat subuh atau qobliyah subuh. Kan harus diniatkan. Ini namanya niatul amal. Ya. Saya sudah punya niatul amal sholat subuh. Seseorang sudah punya niatan niat sholat subuh. Tetapi ketika sholatnya, dia sudah benar punya niatan sholat. Bukan orang yang lindur bukan orang yang mengigau. Orang yang mengigau itu tidak punya apa? Niat. Ya, orang yang mengigau tidak punya niat. Ya, atau orang yang gila pun juga tidak punya apa? Niat. Ada orang gila bisa sholat. Ya. Allahu Akbar. Ruku, sujud. Lahiriahnya melakukan sholat. Tetapi punya niatul amal tidak? Tidak punya niatul amal. Dia sudah punya niatul amal. Niat melakukan amalan sholat. Subuh. Ya. Kemudian setelah itu dia punya kewajiban menjaga keikhlasannya yang dimaksud dengan dengan niatul makmulilahu adalah apa? ikhlas dia menjaga keikhlasannya selama dia sholat sejak awal sampai salam ya bukan ria bukan karena ingin dipuji oleh manusia ingin disanjung oleh manusia untuk didengar bacaannya ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan ya, Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnah al-masih ad-dajjal adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nabi Ali saat mengatakan seorang yang berdiri solat, ya kemudian dia yuzayyinu tahu dia memperindah salatan solatnya, memperbagus bacaannya, karena ada orang yang melihat, ada orang yang memperhatikan. Jadi solatnya itu bukan karena apa? Allah. Walaupun dia memang berniat untuk mengamalkan sholat subuh, tetapi sholatnya itu bukan lillah, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Berarti tidak ada keikhlasan. Dan keikhlasan ini maksudnya adalah mana? Niatul ma'mulilahu. Niat untuk siapa amalan itu? Ya. Niat untuk siapa amalan itu? Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Bisa difahami Insya Allah. Dan ketika seorang beribadah, di tengah-tengah ibadahnya muncul ria, bersitan ria, kewajiban kita adalah membuangnya, memeranginya. Saya bukan untuk mendapatkan pujian. Saya beribadah sholat untuk Allah. Muncul lagi, buang lagi. Muncul lagi, buang lagi. Kalau seorang seperti itu, la yadur, tidak membahayakan insyaAllah ta'ala. Karena dia telah berusaha. Itu bisikan-bisikan syaitan yang dia berusaha untuk mengikisnya atau menolaknya. Allah ta'ala a'lam. Apakah masih boleh sahur ketika sedang dikumandangkan azan subuh? Ya. Baik. Kalau memulai ya tidak. Ya. Kalau memulai ya tidak. Ya. Ya. Bangun, oh azan, ya, makan dulu. Oh, sudah azan. Ya. Ya, ini azan betul-betul azan apa? Subuh. Ya. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah ketika seorang sedang makan, sedang minum, ya kan? Oh, sedang makan, sedang minum, ya kan? Tiba-tiba apa? azan. Baik. Tiba-tiba apa? Azan. Nah, di sini terjadi khilaf. Apakah dia menyempurnakan hajatnya atau dia apa? Menghentikannya. ya. Wallahu taala alam bisawab dalam masalah ini ya. Baik. E, seorang berhati-hati. Nah, ya. Khilaf di sini ada yang mengatakan seperti Syekh Al Albani rahmatullah alaih beliau mensohikan hadis ini dan beliau mengamalkan hadis tersebut ya. untuk menyempurnakan hajatnya. Nah, ada yang mengatakan tidak, tapi menghentikannya. Ya. Dan ini yang lebih hati-hati insya Allah taala, lebih berhati-hati akhwat. Tapi sekali lagi ini permasalahan khilafiyah ya, yang mungkin ya, seorang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kalau memang seorang memiliki eh, keyakinan untuk menyempurnakannya, nah, kurang sedikit, kurang satu teguk, dua teguk, ya, dia memiliki keyakinan itu tafadhol. Tetapi wallahu alam yang lebih hati-hati adalah kita menghentikannya. <clears throat> Baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته